Di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala menyatakan fayashtariku bidzalika al-mubashir wa ghairuhu alladhi sakata 'anil nahyi 'anil munkari ma'a qudratihi 'ala dzalik terjadi persekutuan dalam perkara itu yakni dalam perkara kemungkaran itu antara orang yang melakukan perbuatan kemungkaran itu dengan yang lainnya. Apakah orang yang melindunginya, membelanya, menutup-nutupinya, orang yang memberikan tasji, dorongan kepada dia, dan termasuk dalam perkara ini adalah orang yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi tadi. Tidak melakukan ingkarul mungkar dalam keadaan dia itu mampu melakukannya. Kenapa orang yang mendiamkan kemungkaran dalam keadaan dia itu mampu untuk mengingkarinya orang tersebut memiliki andil terhadap kemungkaran itu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, "Wa dzalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah." Yang demikian itu bisa terjadi dan yang demikian itu menunjukkan sikapnya mereka orang-orang yang tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran berarti meremehkan, melecehkan, merendahkan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ingkarul mungkar. Dia dalam keadaan mampu dia tidak melakukannya. Wa anna maksiatahu khafifatun alaihim. Berarti perbuatan kemaksiatan yang dilakukan itu adalah perkara yang dia anggap remeh, perkara yang dia anggap ringan, perkara yang dianggap sepele. Falau kana ta'dhimun li rabbihim lagharu limaharami limaharamihi kalau saja dia itu Falau kana ladaihim dehim li rabbihim kalau dia itu memiliki sikap pengagungan, pemuliaan, penghormatan, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka itu akan cemburu terhadap perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan di hadapannya. Wala ghadibu li ghadabihi. Sungguh mereka itu akan marah dengan sebab kemurkan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mungkar itu. Wa inna makana sukutu anil mungkari ma'al qudrah mujiban lil uqubah dan hanya saja sikap diam dari kemungkaran mendiamkan diri dari kemungkaran padahal memiliki kemampuan untuk mengakukan ingkar mungkar maka yang demikian ini adalah hal yang mengharuskan dia itu mendapatkan hukuman wa nafillah hafizakumullahu taala Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asadi rahimahullahu taala lima fihi al mafasidil azimah. Karena sikap diam dari perbuatan yang mungkar itu terdapat padanya kerusakan-kerusakan yang besar. Dampak-dampak jelek yang sangat banyak. Minha diantaranya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah anna mujarrada sukuti fi'lu ma'siyatin semata-mata diam dari kemungkaran itu berarti melakukan perbuatan maksiat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu." biyadi fa illam yastati fa bilisani berarti dia itu meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Perbuatan kemaksiatan itu ikhwana fillah hafizakumullah taala ada tiga macam. Yang pertama, meninggalkan perintah. Yang kedua, melakukan perkara yang diharamkan dan yang ketiga mendustakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya beritakan. Nah, orang yang mendiamkan diri dari kemungkaran itu adalah orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dalam bentuk apa? Adamu ingkaril mungkar, tidak melakukan ingkaril mungkar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa illam yubashirha as-sakit walaupun orang yang diam dari kemungkaran itu tidak melakukan perbuatan kemungkaran itu secara langsung. Eh, walaupun dia tidak melakukan secara langsung, tapi dengan sebab dia tidak melakukan ingkarul mungkar, terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ikhwanafillah, fillah, taala. فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية karena wajib untuk menjauhi meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan Sebagaimana kewajiban ini pula, maka dia itu wajib untuk mengingkari kemungkaran terhadap orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Kita dilarang melakukan perbuatan kemungkaran dan sekaligus kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Bukan hanya kita enggak, yang penting saya tidak melakukan perbuatan kemungkaran itu. Lah, enggak cukup itu. Kalau kamu mengetahui orang yang melakukan perbuatan kemungkaran, jangan kamu ikut melakukan perbuatan kemungkaran yang dia lakukan dan yang kedua wajib bagi kamu untuk mengingkari kemungkaran itu. Ini yang pertama. Yani kata Syekh, anna mujarradas sukut fi'lu maksiyah. Semata-mata diam dari kemungkaran berarti dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Dari sisi yang lainnya. Wa minha ma taqaddama annahu yadullu ala tahawuni bil ma'asi wa qillatil iktisarati biha dan perkara yang berikutnya di antara kerusakan yang ditimbulkan karena tidak ada kemungkaran adalah mata qaddama annahu yadullu ala tahawun bil ma'asi. Sikap dia tidak melakukan ingkarul mungkar ini menunjukkan dia itu meremehkan menganggap sepele menganggap ringan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di hadapan dia. Ikhwana fillah, habidakumullah taala. Ini perkara yang kedua. Perkara yang berikutnya, wa minha anna dzalika yujarri'ul usata wal fasaqata 'alal iktari minal ma'asi idza lam idza lam yurda'u anha sikap diam itu justru akan semakin menambahkan keberanian kekurang ajaran orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan orang-orang yang melakukan perbuatan kefaksikan untuk semakin semangat melakukan perbuatan kemaksiatan dan kefasikan itu Taib. Jadi tidak adanya ingkarul mungkar, pelaku-pelaku perbuatan kemaksiatan itu akan semakin berani. Ikhwana fillah habidakumullahu taala. Karena mereka tidak dicegah. Karena mereka itu tidak dihalangi dari perbuatan kemungkaran yang mereka itu lakukan. Fayajdadu syarru maka dengan sebab tidak ada ingkarul mungkar itu akan semakin semarak kejahatan dan kemungkaran-kemungkaran. Wata'zumul ta'dhumul musibatu ad-diniyah wa dunyawiyah justru akan semakin besar musibah yang menimpa kepada umat baik urusan dunia maupun urusan agama kata seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afanahlik wa salihun Apakah kita juga akan binasa dalam keadaan di sekitar kita itu ada orang-orang yang saleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathural khabath." Iya, apabila berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan itu banyak. Ikhwana fillah, Allah taala. Wa yakunu lahum syaukatu wa zuhur. Para pelaku kemaksiatan kalau tidak ada pengingkaran, maka justru mereka itu akan semakin kuat, justru semakin nampak, justru akan semakin berani. Thumma ba'da dhalika yatu'ufu ahlul khairi an muqawamati ahli syar. Lambat laun, lambat laun, lambat laun orang-orang yang baik itu akan semakin lemah untuk menghadapi orang-orang yang jahat. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala hatta la yaqdiruna ala ma kanu yaqdiruna alaihi awalan sampai-sampai mereka orang-orang yang baik itu tidak mampu lagi untuk melakukan perkara-perkara yang baik taib dengan berjalannya hari padahal waktu-waktu sebelumnya dia itu atau mereka itu masih mampu Coba ikhwana fillah, habidakumullahu taala, apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini? Sedikit orang-orang yang memiliki kepedulian di dalam ingkarul mungkar. Luar biasa. Apakah dalam bentuk syiriknya? Taib. Demikian juga kufurnya Demikian juga bid'ahnya dan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Baik. Adapun kerusakan yang berikutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala wa minha anna fi tarkil inkari lil munkar yandarisul ilm Tidak adanya ingkarul mungkar itu menjadi penyebab ilmu ini akan hilang. Ilmu ini akan musnah. Yang dimaksudkan adalah ilmu syariah. Kenapa demikian ikhwana fillah hafizakumullahu taala? Fa innal ma'siyata ma'atakarruriha wa suduriha an katsirin minal ashkhas wa adami inkari ahli dini wal ilmi laha yudhannu annaha laysat bima'siyatin Kenapa adanya ingkarul mungkar itu bisa menjadi penyebab hilangnya ilmu syariah di tengah-tengah umat? Ikhwana fillah hafizakumullahu taala dan akan justru menjadi penyebab semakin banyaknya dan merebaknya kebodohan. Kata Syekh Rahman Ibn Nasir Asadi rahimahullah Karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu Kalau dilakukan terus menerus berulang-ulang Dilakukan dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu dilakukan oleh kebanyakan orang. Apalagi orang-orang yang dianggap berilmu. Apalagi orang-orang yang dianggap tokoh dalam kehidupan masyarakat. Dan ditambah lagi tidak adanya ingkarul mungkar dari ahlul ilm orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki agama, maka akan muncul anggapan bahwasanya perbuatan-perbuatan itu bukan perbuatan maksiat. Maka akan muncul anggapan bahwasanya perbuatan yang setiap hari disaksikan maka akan timbul anggapan bahwasanya itu bukan perbuatan maksiat Bukan perbuatan yang mungkar Karena apa? Karena banyaknya orang yang melakukan Warubbama dhannal jahilu annaha ibadatun mustahsanah dan boleh jadi orang-orang yang bodoh akan beranggapan bahwasanya itu adalah ibadah yang bagus. Kalau tadi mending, kenapa? Itu bukan perkara yang mungkar. Tapi sebagian orang yang bodoh akan beranggap itu adalah perkara yang bagus. Fanafillah habidakumullahu ta'ala Maka kata Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Asadi rahimahullahu taala wa ayyu mafsadatin a'zam min i'tiqadi ma Allah halalan maka kerusakan apalagi yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan berupa keyakinan eh, berupa keyakinan terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berubah diyakini menjadi suatu perkara yang halal. Coba ikhwana fillah taala LGBT Taib, the lesbi gay ikhwana fillah hafizakumullah taala maka itu dianggap perkara-perkara yang wajar bukan perkara yang mungkar luar biasa ikhwana fillah hafizakumullah taala Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Aisyah Wa ayyu mafsadatin a'dhamu min i'tiqadi ma harramallahu halalan? Kerusakan mana lagi yang lebih besar dibandingkan dengan kerusakan orang sampai berkeyakinan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sudah menjadi halal. Ini dampak dari adamu ingkarul mungkar, tidak adanya ingkarul mungkar. Wa minha anna sukuta ala ma'siyatil asin rubbama tuzayyinatil ma'siyatu fi sudurin nas waqtada ba'duhum bi ba'din Dan di antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan karena tidak adanya ingkar mungkar bahwasanya mendiamkan dari perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku perbuatan kemaksiatan boleh jadi yang demikian itu akan menyebabkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu akan tampak indah menjadi tampak menarik pada sebagian hati-hatinya masyarakat. Karena sudah tatkala yakni hati itu menganggap adalah perkara yang bagus, perkara yang menarik, perkara yang indah. Maka yang terjadi adalah iqtada ba'duhum ba'dan bi ba'din sebagiannya akan niru terhadap sebagian yang lainnya. Eh, sebagian yang lain, eh, sebagiannya akan meniru sebagian yang lainnya, kayak seperti tren yang terjadi pada anak muda, anak-anak muda. Tatkala orang itu pakai celana bongsor kelihatan indah, bagus dan menarik, ditambah lagi iklan, diikuti. Sehingga tren yang terjadi adalah celananya itu bosor, Tapi Tatkala penampilan rambut itu kayak rambutnya pentet. Ya ini burung pentet di kini kini kan ikhwanafillah. Hafidhakumullahu ta'ala. Banyak orang dipromosikan, diiklankan. Sekarang itu subhanallah. Banyak orang yang menganggap itu adalah perkara yang bagus. Perkara yang menarik bahkan wal billah sebagian daripada anak-anak salafin termakan rambutnya dengan seperti itu. Wanafillah habidakumullahu taala ini disebabkan karena ada ada mulmungkar ada muingkaril mungkar karena tidak adanya pengingkaran terhadap kemungkaran. Baik. Selanjutnya kata Syekh, "Falamma kana sukutu 'anil inkari bihadhihi al-mathabah" Nasallahu ta'ala anna bani Israel al-kuffara minhum la'anahum bima'asihim wa'tidaihim dan tatkala sikap mendiamkan dari perbuatan-perbuatan kemungkaran itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang demikian banyak ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara tegas dan jelas bahwasanya Bani Israel yakni orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ikhwana fillah habidakumullahu taala Allah subhanahu wa taala melaknati mereka dengan sebab perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan mereka dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh mereka perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Qanafillah habidakumullahu taala wa khassa min dzalika hadzal munkaral dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemungkaran yang paling besar ini kata Allah Subhanahu wa taala dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu mereka dulu tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mereka, eh, kemungkaran yang mereka itu lakukan. Sebagiannya tidak mengingkari kemungkaran terhadap sebagian yang lainnya. Sehingga dari sinilah ikhwana fillah yang mendorong terhadap asadidah hafizahumullahu taala untuk melakukan berbagai macam ingkarul mungkar selama kita masih diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melakukan ingkarul mungkar. Apakah ingkarul mungkar dari jenis kemungkaran dalam bentuk yakni kesyirikan walhamdulillah Asatidah yang ada di ma ma Demikian juga di majelis-majelis ilmu Melakukan upaya untuk ingkar mungkar Dari berbagai macam bentuk kesyirikan Walhamdulillah. Demikian juga ingkar mungkar dari eh, terhadap yakni kekafiran. Apakah ingkar mungkar yang dilakukan oleh yakni asatidah demikian juga salafiyin dalam rangka mengingatkan umat terhadap bahayanya komunis, ateis, sosialis dan berbagai macam yakni kekafiran-kekafiran yang lainnya. Sehingga dari sinilah ikhwanafillah hafizakumullahu taala maka kita memberikan terhib yakni kepada diri kita dalam rangka menyelamatkan kita dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala ayo kita bau membau melakukan ingkarul mungkar dengan cara yang ma'ruf kita tebarkan yakni tauhid sehingga dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yakni menjadikan dakwah tersebut menjadi dakwah yang berbarokah syirik yang beredar di tengah-tengah umat semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Demikian juga berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufik yang kepada ustaz-ustaz kita dan kepada ikhwan salafiyin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufiknya kepada kita semuanya dan diteguhkan serta ditegarkan di atas jalannya Allah tabaraka wa taala yang mulia dan sempurna sampai ajal datang kepada kita kita dalam keadaan mendapatkan rahmah dari Allah tabaraka wa taala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh